Bismillahirrahmanirrahim. Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Waskuru lan ilinga sira kabeh Allah ing Allah bitakbiri kelawan maca takbir. Indarom yil jamarati nalikane balang pira-pira jamrah. Fi ayamin ing dalam pira-pira dina ma'dudatin kang diitung, kang kena dihitung maksudnya hanya jadi kalau bahasa Jawa bisa dihitung dengan jari maksudnya gak menuai akeh. Ay ayami tasriki tegese ing dalam dino, tasrak tasrik asala tadi kan telu. 11 rolas telulas Paman mongko utawi sapane wong iku jala, iku taat jala iku kesusu sopeman. Istak jala, tegese kesusu sopeman bin nafari kelawan nglakoni nafar. Min mina sangi mina. Paman mongko te sapane wong taat jala iku kesusu sopeman. istak jala tegese amrih kesusu sopeman bin nafar iklan ngakoni nafar min mina sanging mina fi yaume ini ing dalam dina loro dina loro fi tani ayami tasriki tegese tanggal loro ini dina Bak darom yiji marihi sause mbalan jam roe sani ayami tasriki. Tawa sause mbalan jumroh maksudnya nafar nafar awal sarasan Kala isma mengkorano bisa wimujin ali ngatasi masyarakat. Bidak cili kelawan nyepet no romli. Ya. Bidak cili kelawan nyepet no ya. Wa man tisabane wong tak akhara iku akhir sapa man biha kelawan jamarat khatab bada singgo nginep sapa man lailatul salis. Ing malam ke-13 maksudnya jupuk paling maksimal waro malam malam sapa wong jimaruhu ing jumrah-jumrah kewajibane man. Fala isma alihi mongko ora ono dosa iku mujud alihi atas iman. Bidzalika kelan mengkono-mengkono takhir hatal mabit ila atas alis. Ewa eh, hum tegese uti wong mukhayyaruna iku dikon milih kabeh bidzalika ing dalam mengkono-mengkono jamru jamru sing takjil utawi jamru sing takhir. Ya takjil selesai tanggal 11, takhir nganti batas akhir malam napa? 13 ila atas alis. Wa nafil ismi lan ora anane dosa. Tapi diman kedewong kita kok kang takwa sepeman Allah yang wa fi ini dalam haji ini man. Li anahu al haji fil ko. Li anahu krona ini man. Iku al haji ku wong sing haji fil ko di dalam ko. Li anahu krona sate man iku al haji ku wong sing haji fil ko di dalam haji ko. Wataku wa tiya sira kabeh Allah ing Allah wattaqulan wa tiya sira kabeh Allah ing Allah. Wa alamulan ngerti sira kabeh anakku min satemene sira kabeh ilahi maring Allah tuh saruna itu dan giring kabeh fil akhirat indah akhirat fa yujzikum mongko males sapa Allah kum sira kabeh fi amalikum kelawan ngamal-ngamal sira kabeh fi amalikum kelawan ngamal-ngamal sira kabeh kula terang masalah haram jima ini manjen rati napa. Nah haji-haji Indonesia niku rata-rata nggih panjen tiang anut gitu. Terus yang paling gampang itu panjen biasane sausé wukuf teng Arafah niku mulai awal. Jadi kados kinane mulai kemis napa. Kemis awal. Niku angsal wukuf sebagai rukun walau lahdutan. Au fitolati ya. Jadi wukuf itu penting tahu mandek senajan tahu salah tuh. Karena ada orang sapi walau ditolaki afikin. Sampai niat boleh wong, boleh duit ceblok atau <laughs> boleh apa. Mengikat mangsa Terus oleh ulama-ulama karena piewe istilah itu wukuf mana di mandek nih rumah Sebab itu ulama nyarat no, nak isau aljamku bina laili wana. Ina wukuf nak isau mulai jawab nanti menangi maghrib. Eh, rata-rata dalam standar panduan ya itu mulai jawab nanti nabo maghrib. Tujuannya apa? Al-jam'u bainal laili wan nahar. Iku kesunatane berarti untuk kesunatan wukuf neng dino, lan kesunatan wukuf neng napa? Biasanya do bertolak ning Musdalifah iku malam nah malam apa sih? Nah, itu lain nisfusani min lailatin nah. Iku do moro Musdalifah cukup kikil. Lah biasanya nak wong-wong mau resiko Gus iku langsung udah moro Mina persiapan balik napa? Tapi nak sing do pengalaman kan kok kanca-kancamu sing do ning Mustafa. Iku bar jupuk atune Musdalifah marang Mekah nih. Ben menangi salat itu ngopo? Mesti haram bener-bener. Mana menangi badan tapi sego watu. Watune sego nendang ning <laughs> kene kepengen melok salat itu ngendi? Ke masjid ning kene masjid. Kali ku balik nih. Lagi ini lagi balik. Makanya, ini cerita saja, Ben roh hati kau saya ulama. Sampai nanti Fatihah nak bisir di asrorihim al-Fatihah. Ya ulama itu bisir itu ya Termasuk ulama fakih. Kenapa boleh format demikian? Gue ketika nih singarang Fatullah, pulau agar musim haji, belajar haji. Mulai zaman yang sarang nanti saya gitu. Ini nyawa nih Yogyakarta yang mulang bab Saya gitu lala kok gak jarak kok pas kayak tema kok? alamat apa ini ya. Iki pas musim haji, di pas bakasan ya. Istilah sing ning gone fikih sing diketahui wong sak donya ora wukuf di Arafah, mabit ning Musdalifah lan mabit ning Paham ya? Istilahnya kan mabit Musdalifah. Umpama ora ana ulama, donya ku rusak. Iku artine mabit kuwi. Uang mesti ngartekno nginep, nginep khatib. Akhirnya repot, wajib nginep neng Arafah, yo nginep neng Musdalifah, yo nginep neng. Padahal hakikatnya itu wajib. Wukuf neng Arafah ya walau lah sultan. Nah contoh sedih. Moro Musdalifah ya wajib mati. Butuhnya mau untuk Kristen Moro Mina ya butuhnya balang nopo jum. Iruan. Mulanya dari Singarang Wahab, kenapa diistilahkan mabit bimina? Itlayasiluna ilaiha illa badan istisani. Karena secara hukum adat zaman itu, wong kom arafah nggak mungkin dominan, kecuali melintasi tengah malam. Akhirnya wong kuno nak istilah nopo mah mabit. Nginap mabit, padahal hakikatnya orang butuh terjadi nopo. Hmm. Ini rumah hati. Lah repotnya hampir semua Al-Quran dan Al-Hadis itu terikat bahasa. Tapi bahasa kok hakikatnya ranika. Ya itu sudah ada akhirnya no Islam Islam kaya PKS kaya NU kaya Muhammad. Itu semua jadi masalah sampai kiamat. Nanti kita kita seperti orang Quran kok cukup. Iya bahasa kurang oleh menjebak. Itu ya, gali bahasa rak ngono. Sugeman ya, kawin nangani bojo. Nangani ra oleh nyaduki oleh, kurang nggo tangan. Kira bojone ra tau ditabuki mau apa disadui, Mergo nasihat iki ini ra oleh nangani apa? Bojo. Nak nyaduki apa? Oh, Dengan bahasa itu memang nggak ada yang mengikat. Bahasa itu mau simbol, mau apa? Ini rumah. Nah, ini masalah jamru gini. Nah, cara ulama sih, ah karena dari awal tujuannya balang jamrah itu melawan setan. Ya, melawan apa? Setan. Ekspresinya demo emosi. Kudu apa? Wong melawan setan kok ambek yang guyu ora Tapi nak cara Imam Syafi'i sing dimaksud itu pokoknya standar waktu, itu bentuknya waktu, ping itu dimulai jam rotil apa? Akobah, jam rotil kubro, terus jam rotil kubro, terus jam rotil kusro, terus jam rotil apa? Akobah, Ya sudah, ono marma, ono watu, sudah. Nah, terus si aku tuh ono ekspresi emosi, masa malang setan dek ya. Nah, sama naron musim haji ku orang orang sing nganggo suwandal, nganggo jam sakit. Kadang-kadang ya masuk akal. Sok gue nak di musuh ping ngantem ngenteni watu. Ini tak ketemu, <laughs> tak terlambat, selak musuhnya selak mirip. Ya karena itu mau. Jadi sampai tinggal kiamat itu istilah-istilah agama itu misteri Tuhan. Tentu yang tahu hanya ulama. Ulama wae ulama sing iso iso ditanggung jawab ning Mana ana iku sampe. Perdebatan wong sekuler mbek Islam ekstremis mesti menawang sekuler. Ketika orang-orang ekstremis, pokoknya kita melawan Amerika itu harus perang. Musuh Israel harus perang. Gak boleh ditoleransi gini-gini. Nah, tujuan perang kok. Ben wong Islam jaya. Nah, jawabannya ben wong Islam jaya. nak perang saya iki, Orang sido jaya. Wong Islam tambah mati. Senjata wong Palestina mau ketok. wong Israel ketok. Masih mau perang, Mau taruh bunuh. Paham kan Itu Islam ini. Padahal tujuannya perang kan Islam jaya. Eh, perang saya ini jelas bunuh diri tuh. Mungkin <laughs> karwan kono anggota Lainnya dalam keramat kayak Nabi, Nabi ku keramat, gue jelas keramat, misalnya gue mesti mati ini. Sementara yang terbukti lewat Islam-Islam moderat, lewat yang PBB, lewat penggalangan dukungan internasional, toh orang Palestina dari dulu ditindas anggota saya ini dihujat secara hukum internasional. Nah, kalau Palestina sekarang itu lebih baik ketimbang zaman sebelum tahun 60. Tanam nomor iso sekolah ayat ini semana meskipun dalam keadaan apa per perang perang yang hanya ter apa tersentralisasi yang perbatasan ini jalur Gaza tidak sampai meluas ke seluruh apa hal yang umpama kita mutus perang malah menyeluruh seluruh Palestina Iku waktu gak uang gelobek Malaysia terserang serang Malaysia. Malaysia itu rasanya ramor Indonesia. Cukup buang mesin saya di kerja di Malaysia. Sing jumlah orang juta. Wong sing mati mungkin Indonesia sepuluh juta. Kau sing kerja di Malaysia rong juta nguripi keluarganya sepuluh, Berarti orang juta pun 10. Jadi uang sepuluh. Itu Malaysia rasakan. uang sing kerja di Malaysia itu dipateni kafe. Jadi rasanya ramor Indonesia. Iku uang 10 juta ini Indonesia keluarganya itu sejumlah pemerintahan Indonesia lalu Indonesia Malaysia itu dari gede Indonesia ada macam-macam perkara pulau licikan. Wong sing kerja di Malaysia itu dipenjarakan rong juta uang. itu mata ini sepuluh juta yang sedang pilih ketika dia anak cilik bapaknya kerja di bangunan paham dia buat tua emang gak mungkin tak naik kerja nih gue rasa yang gue tuh rasa apa? Iku fakta sosial. <laughs> Ya, artinya kalau Indonesia macam-macam itu cukup nyimbargo yang 2 juta yang sedang di Malaysia, yang sedang pula menghidupi 10 juta. Karena kalau satu orang nyukupi uang 10 berarti 2 juta kali nopo 10. Sama saja Itu sini adilu aklun waladina mau Agama orang unsur akal. Itu diberi itu bukti paling nyata lah, sama takut. Tapi kan jinak selawas selawatnya pernah. Uang ahli tarik sepakat perang itu periode Medina. Di mana secara kalkulasi perang memang ada potensi menang. Mereka periode Medina itu satu banding dua. Standar. Uang kafir satu, uang Islam satu itu mungkin menang. Uang kafir lima ribu, uang Islam orang kafir lima ratus ya mungkin menang. Nyatanya periode Mekah tidak ada perang sama sekali. Karena gak rasional sama sekali. Uang jumlahnya uang Islam pasti mau hitung pulau. Masuk musuh uang kafir puluhan ribu. Jadi aku kelirunya Islam ekstremis, Gak pernah baca fenomena itu. Pernah itu periode Medina dan ada unsur rasionalnya, yaitu selalu satu banding dua. Iku al ana khaffafa wa ankum wa alima anna fikum Iyakum yasun sabiratu yahibu mi'atin Wa iyakum minkum alfu yahibu alfain Jadi satu banding ronatus Alfun banding alfain Berarti kemarin satu banding dua Ono potensi menang. Ya. di musoloro, gue pedang, gue sitok, gue pedang, ono potensi menang. Kalau logikanya biar sing sing sitok kena, karena nerus sitok ya. Paham? Lah anak gue musolong saya bu, gue sitok gue pedang, mungkin menang, kue paling buanter ngawur, iso mateni wong tapi berarti kue tetep kalah. Lah bodoh, jadi ini misalnya Israel dia senjata tank, dia senjata F-16. buat musuhnya pasukan Palestina gue bes senjatanya ketepet. Nah, ini nganggo komputer besok dikunci di rudal kok Israel ora usah. Ora usah Israel metu kok barak militer. Ora usah metu kok barak apa? Militer. Tinggal di program ketok gambare. Terus di rudal kok juwer meja gue kena. Sampai ya? Ini mau ya. Jadi, ya, ibu sendiri disebut saiki melane kok ning Bodo tara ning Mahatali kono kitab sini makos itu syariah. Pada akhirnya tujuan perang kan diijatil Islam. Bagaimana mungkin bisa ijatil Islam kalau potensi menang tidak ada sama sekali. Itu kayak periode Mekah nyatanya tidak pernah ada wajib perang karena potensi menang secara rasional tidak ada sama. Iya tergusung satu banding Iran tidak satu. Islam yang menang di Mekah itu belum pulang. Hitung pula sebagian burung, burung itu, buron mentalnya ya. Mental apa? Buron, gantinya. Ya, itu rumah. Jadi, kalau balen malah ini masalah tabat. Kadang istilah itu tidak meningkat. Baik istilah mati di Nyatanya nak cara kita takrib, maksudnya agak wajib. Paham ya? yang Mabit, misalnya rawat wajib. Mereka delok makosite. Makosid itu rupanya pemor musdalifah, makosid utamanya mau jibuk Neng minal tujuan utamanya toh romjul jima. Lah anak ngono mabit lali sotul didasi, maksudnya tidak diniatkan berarti mabit. Tapi kok mina demi balang jamroh, neng musdalifah demi jibuk. di jenenge itu butuh ulama harus ngerti. Juga juga lagi kok ngene misalnya aku ngomong be Kalau anak anak gue sampe suka kopi. Maksudnya butuhnya hormat, kalau tamu suku. Ternyata kadang tamu nego radian kopi. Atau kalau minum kopi bahaya. Orang oleh terus santri. Wong butuhnya kopi, haram disugoi teh. Padahal tak kelamunin nak disugoi teh, kopi malah darah tinggi. Nah itu kadang bahasa itu memang tidak mengikat. Karena tujuan bahasa itu adalah yang penting dihor, dihormat. Karena kalau bahasa kopi kadang salah. Mereka kadang tamunya malah orang kopi. Kok? Itu paling angel istihad. Itu nak sini Ono lafat sorry tapi tidak mengi. Mulai nanti karang usul begini perkara ini. Jadi kadang di Quran lafat sorry marah tidak mengikat. Malah Abu Artelo dosa, kadang dosa tenang. Juga kaya ayat termasuk haram sisi kawin waroba ibu kumulati fi hujurikum min nisa ikumulati dakhaltum. Hmm. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa amatukum wa kholatukum termasuk waroba ibukum lati fi hujurikum min nisaikum lati dakaltum termasuk sing haram mbok kawin ku anak tiri sing sak omah mbek kuwe itu umpama mbok artekno kriminal berarti nak anak tiri rasa omah halal dikawin bahaya. Nah, itu jenisnya lapat-lapat yang tidak mengikat. Jadi fi hujurikum tidak tidak mengikat. Jadi ulama itu mak pokoknya anak tiri nak boleh wis diduhul iku haram di kawin. Cek serumah atau tidak serumah. Padahal nak delok dohiri ayat itu yang haram di kawin yang se serumah mergo waroba ibu kumulati fi hujurikum yang serumah kamu yang sekamar kamu. Mana ada orang wong hafal Quran rasa ngaji, itu orang kudus, terutama sing ya Iya itu bahaya sekali salah ngartain itu bahaya. Misalnya adalah terjemah, mesti terjemahannya kan dan anak-anak diri yang serumah dengan kamu. Faham? Contoh-contoh lapat yang tidak mengikat. Sekali kalau mau lafat mabit dingin, mabit dingin. Kata mabit itu tidak mengikat. Padha mek kata napa? Fi hujurikum nisaikum lati takut. Jelas lah, gue jalan, jelas mau cek jelas, sing fi hujurikum mesti diterang no, mesti narasi terang no ngerti, gak bisa ngaku ikut, ngaku kitab sing gak usah selalu. Iku akhir sesir, sesir lima. Apa tambah lima? Sesir, eh, kawan. Ya, waduh waduh wadah. Fi hujurikum. Fi hujurikum Rabbuna sifatun muwafiqah lil ghalib. Terus fala mafhum Ya fala mafhum Jadi mesti maksud nggak mungkin seorang tafsir gak kesusu komentari. mergo bahaya kali gak dikomentari. Bahaya malah sedih kok fala mafhum apa? Lah dari lapat wujurikum kalau <laughs> artinya repot. Mungkin sekali diartikan kriminal tenan. Artinya kriminal berarti anak tiri yang tidak serumah ha? halal. Mulane disusuli itu kepala mabuma apa? Nah. Lah. Lafaz disebut kok gak oleh dipahami. Ya gue mau misalnya ngomong, cuma nama Hasan suka kopi. Ya, Jadi Hasan pantangan ngombe kopi. Lapat kopi ini gak ada mafumnya. Pokoknya butuhnya disu, disu. Jadi ku Mulane ngaji ku wajib. Bahaya. Mulane sing diceluk kiai ora ngaji ku malah dus. Moko mesti istak no. Mulane seneng aku mbok istilah kanjeng Nabi. Faaf fatu ilu faaf to gore ibn fadal lu napa? to abdu Kok parah. Mergo kadang lafat ku sori lho. Repote ku sori lho. Karuan ra bali lafate ku sori. Jebule tidak mengi mengikat. Wong lafate sori ku gak apa-apa. Ya kisah falah mafhum apa? Nah, ini kok ana mafhum iblis? Di mafhum ya salah. <laughs> Ora oleh sekelas itu. Ora, kok di mafhum apa? Salah. Jadi gue nak cara usul fikih ke sini jenenge lafat-lafat iku jriya masdal ghalib. Umumnya anak tiri itu seru mah, paham kan? Umumnya anak tiri seru. Kayak umumnya esok-esok ngombe kopi. Jadi nak ngono nyebut nogo sapi esok sugai kopi, gue lapat-lapat boleh. Umumnya esok-esok ngombe. Jibril wonge saiki lagi patahan kopi. Maka hukum bisa rubah melihat keadaan itu. Jadi kali Nah bodoh umumnya anak tiri seru serumah. Hmm. Tapi kata serumah tidak mengikat. Artinya umpama rasa rumah lah tetap haram di kamu. Semengikat kata gakautum bis. Kesekali boe eh, di pun selawasi anak tiri jadi anak kandung. Anak ini haram di Berarti sing gugur lafat di fi hujurij. Paling angel sana. Jadi ijtihad ning bab-bab usul itu paling angel. Wong lafate disebut kok gak dadi qaidi. Mun Imam Nawawi paling bentuk. Imam Nawawi mendingannya biasa. Sing jelas-jelas lafat hadis ana kata rijal. Lafzul rijal lama gumalah. Faya umun nisa bersujian. Eh, iya, misalnya kalau ini Quran Dewi misalnya, ya. Allah nak ngelam masjid itu fihi rijal na ayat tahar. Padahal di masjid itu wong lanang kok jadi cilik ya akeh, pemuda ya akeh. Wong wis ingin ngene apa? Akeh. Kadang lapat rijal tidak mengikat karena dalam tradisi para nabi bakas wedoan bisa, Bakas kata cewek isin. Sehingga lapat-lapat sing umum lah kadang redaksine nabi ku rojo. Ya terus misalnya kalau wong itu sing entuk yuk yupane Allah wa rajulun yadkurullah. Saya kan ya termasuk bangkrut aton, ya. memotok kebaikan hanya dominasi kaum lelaki kan nggak mungkin. Ya. Tapi Nabi tetap lagi istilah misalnya wong apa itu sopo? Misalnya kok nyebut rojulun ya palu kada wa kada rojulun sir lafate ku rojul. Malah ini sarah-sarah kok ngono ya, pede. Lafzul rojul gue ruko idin. Kayak umun nisa. Nyepi yang ini misalnya ono wong itu sing dilindungi pengirang termasuk rojulun ya suruh wong misalnya. Kan gak mungkin dalam Islam diskriminatif menyingkirkan potensi perempuan. Ya, tapi urusannya lapati sorry dong. Ngomong Mana mau ahli hadis ada di fikih. Wong lapate karuan rojul berarti syaratnya pemimpin rojul diguyu. Ora orang ngantuk ahli hadis. Orang sering gak mengikat, ya. repote sering gak mengikat. Lapat itu yang paling angel itu sebuah lapat yang sorry tapi akhirnya tidak Mana lapat tasul Yahuda wa Nasara ya orang ngikat. Keliru nasi pendapat orang orang lapat konghucu. <laughs> Terus juga kampanye. jadi di dukung dompet kalau dan dia ini kupan. Neng Quran sing haram iku dukung Yahudi Nasrani iki konghucu ora larangan. <laughs> Apa Yahud wa Nasara ning itu tidak mengikat. Mewakili ghairul mukmin. Anak orang yang no macam-macam konghucu dan sebagainya. Orang kok Hmm, karuan sore yang dilarang mau Yahudi troni, Berarti liane gak dilarang. Termasuk apa kok? Sarap. Paham, paling angel masalah. Jadi termasuk istihad tersulit itu masalah-masalah sing eh, lafat-lafat sing ujriyah majral ghalib. Iku kabeh jane, ya. tafsir-tafsir ku kabeh dini ku langsung menyusui nyusuli. Nah, disusuli, wah salah paham tenan. Iya jelas, salah apa bumal lagi? Salah mafhum. Sifatun muafiqatun lil gharib. Salah mafhum. Iya nak tafsir beda lagi. Mesti ngono. Waduh lama mesti tersiksa kepengen nang nyusuli. Kau fatal sekali gak disusuli nong gitu kok, Ya fatal loh, karuan. Iku akhir sih. Sus ya. Awal jasmimu. Ini penting sangat sih ini, bener bener latihan istihad, bener roh. Ngaji ini ngaji, ngaji latihan cerdas. Ya Allah ti dapat tumbihin. Zakar awalan muharramatin nisa terus. Uh, sing menyangkut apa? Fi hujurikum min nisaikum allati dakal tumbihin. Jadi oleh tafsiri oleh tafsir Imam Bedawi. La idul kurma Jadi lafat fi hujurikum la taqyidul kurma. Ya, La taqyidul apa? kurma Jadi jadi lafat si hujurikum tidak sebagai takyid hormat. Mereka alasannya anna robaib idza dakhaltum bi ummatihinna wa hunna fi istidonikum au bisa dadi takwa syubah baina wa baina ulat wa sarat ahiqqa Bukan paling angel masalah. Artinya ini lho, kita ini memahami hadis paling angel ana lapat-lapat, lapat rojul disebut gak gitu, iya lapat apa disebut itu paling angel. Panjang angel angel. Istiad paling angel. Ya kaya mau ada bicara nih dialek yang tak contoh nih. Jadi isu nana besok itu juga kopi. Mau kata kopi itu enggak Memang standar itu mau kopi. Tapi soalnya fakta nih lapangan kan uangnya lagi pantangan apa? Nah, itu memang masalah-masalah saya. Nah kajian itu paling aja justru lama lafat rojul. Apa nak orang satu-satu kan? Rojulun ya kuruwah, rojilin ya kuruwah. Padahal kakek kau tengok no, imro'atun karena imro'atun yang memang paling aneh supaya mau. Kata mabit Mina nyatanya sing aran takrib dan mabit tidak wajib. Mabit misalnya bahasa sing aran takrib ya wajib. Kata mabit itu tidak mengikat paham Semengikat adalah tujuan yang misalnya musdalifah bu, Napa? Kecil. Kalau yang mina tujuannya romyul. Mohon kalau terus akan ini beda bagasan ini bagas orang munafik. Wasil fokasin tak. Ya, Pasti. ini. Musim ini yang ya tak, bab ya nak Dai ganti pasal. Wa minan nasi mayu jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Wa yushidu wa ala fi kalbihi wa huwa ala tusqisam. Wa minan nas lan iku setengah sange manusa manute wong. Yuk jibu ingkang gawokno kae ing sira apa qauluhu apa pengucapane mas. Fil hayatid dunya ing dalam babakan dunya. Tapi wala jibukalan orang gawok no opo kau luhu kaing siro fil akhirat ing dalam akhirat. Limu kholafatihi krono sulayane man. Sulayanane man li tiga maring etekoti man. Wayu sidu lan no sopo man opo ha ing Allah. Alama ing atasi perkoro fikol iki ing dalam ati man. Maksudnya ono wong sing lu menarik wes menarik dia ini berani sumpah atas nama Allah nak ning atine iku sesuai omongan omongan nah, ane kiri utama wong ra bener uang men sumpah wae demi Tuhan saya tidak menerima uang sekian demi Allah salamat <laughs> kalian sumpah budak itu mulai bijak uang hampir oh. kagak sumpah tapi mana sumpah isi itu kok alama fikol Inna usak teman manu muafiko nyoto kili kawalihi maring pengucapin man bahwa khalid manu ala turkisom banget oleh musuh musuhi itu khusuma teksi banget musuh laka maring siro wali atba ikala maring bura-bura pengkot siro Fi adawati krono musuh man mana maring siro Wawa teman wa alahnas bin syarif Karena ono tua ahnas bin syarif munafikon wong munafik Hulu wal kalam kang manis omongane. Di Nabi maring adi Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya halifu sumpah sapa Ahnas bin Sarik anda sak temen Ahnas mukminun mukmin bihi kelawan kanjeng Nabi. Wa muhibbun lan seneng lagu maring Nabi. Faidni mongko matekno sapa Nabi Masjid Jawa ing posisine Ahnas. Fa akdzabahu. Mongko ngorohno hu ing Nabi utawa hu ing Ahnas sapa Allah Allah fi dzalika ing dalem kono-kono dunuwihi li Rasulillah. Subhanallah. Mulane kita dikiai hati-hati. ada ngono wong ngomongane muane. Sing mbah wong Islam kok kalah mbek wong kafir. Akhirnya dia ikut dirayu-rayu supaya gak proyek merdi suara. Akhirnya utangnya akeh, kasusnya akeh. Ini karek keplok konggu. Konggu. Sepanjang kudu hati-hati. Anas bin Sarif ngono, Gus. Kanjeng Nabi itu sering diprovokasi supaya bakas Romawi, bakas Persi Mau nak sangane ra mokal itu oleh Muhammad itu kere bakas dhuwur-dhuwur. Dhuwur-dhuwur disebut wa fikum sammauna Lah. Jadi ini sekitar Rasulullah itu sama unalahum. Ada pendengar-pendengar sing engko hasil jagungan Nabi di sampai nawa enggak, enggak. Jadi cara saya ini sistem intelijen. Dibeli di sini mana? Sama unalil kaji di akal unalis sosok. Jadi Nabi sebagai manusia itu, ya kok neng bisa bisa, oh sama bisa bisa lugu lugu lah seneng. Soalnya manis bagi dengan tidak omongan. Mujur saya neng ngaitan bang, saya neng ngaitan. Kiai ya jenengan wis ora kiai. betul kayaknya idean juga kesel. Ana saingane kan enak kan, misalnya kayak lorong nasi sing khutbah. Ana kiai lagi ini kadang ikut ke kiai liane jenengan tak anggap kiai dia bangga. Mereka rumah sana yang menang nong kiai dia malah lorong tuh kita kiai Berarti tak ulang kita bertah terus. Goblokem. <laughs> malah anak saya ingat, kita ulang terus berarti Bisa. Dan aku limo dianggap rakyai kabeh, dianggap kiai malah kita bertah terus keselentok Orang goblok, goblok. Dia bangga, mereka dianggap dia itu tunggal. Tunggal. Ibu di munafik. Sampah, seorang jenengan itu serata anggap buang. Malah lor. Enggak Nabi itu sering itu. Jadi Nabi untuk wahyu nak sampean iku umate so nalono Romawi. Paham ta ya? Ambek wong munafik, munafik tidak bakas. Akhirnya wong munafik ku do ngeploki. Surat Muhammad tambah saya tambah edan. Mangan era kelar kok dihabisin alun boh Romawi. Maksudnya Romawi sini Palestina. Dulu Palestina itu dalam cengkraman apa? Romawi. Paham dan jadi Palestina zaman Nabi itu di bawah wilayah apa? Romawi. Terus ketika era Umar lagi ditalono Palestina kembali lagi pemerintah pemerintahan apa Islam. Di zaman Nabi itu Romawi kan. Di zaman Nabi Bethesda Bethlehem itu khas-khas Romawi. Jadi di digo peziarah-peziarah Eropa. Terus era Umar datang lagi ditakdir namanya terus masjid Aqsa. sini masjid. Nah, nak ulama-ulama daerah ini peristiwa Mi'raj itu peristiwa rohani. Kadang masuk akal Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Lepas pas peristiwa itu orang Masjid Aqsa. Pas peristiwa Isra itu kudune ora Masjid Aqsa. mereka Masjid Aqsa Zaman itu orang Palestina dalam pemerintahan Kristen. Kristen paham, itu pemerintahan apa? Romawi. Iya, anak ning itu kan malah teritorial Romawi Heraklius. Terus baru era Umar, pemerintahan Heraklius ini dari Palestina kita lalu. Baru Umar di masjid terus ditata mana jadi masjid Baitul Muqaddas. Mulane Nah ulama-ulama sing tahke, punya ilal masjidil aqsa itu masalah mujiza. Artinya mujiza itu gini. So ben bakal jadi masjid. Orang kok khina terjadi itu merupakan masjid. Ya masjid ke sana tiga. Oh nabi manggone ning Mekah. Jaya nih tak usia Medina. Aku nih Palestina. Nabi ora menangi kalau apa? Palestina. Jangan ana masjid, ora <laughs> masjid buyut. Utawa paling banter umpama masjid itu masjid luhutan, iku di digo sujud para nabi. Lah ya, hakikate saiki ora masjid masjid apa lho, kemarin kan Palestina malah teritorial Romawi. Mulai ketika Umar menang sampai pemerintahan Marwan bariku kalah menang. Kalah di zaman sapa kan? E, ning Perancis itu Raja Pilih satu kalah zaman angkatannya Salahuddin Alayyubi. Soalnya perang kali berdua. Wah, musuh Eropa terus jadi. Karena keyakinannya wong Kristen kok ini lahir Isa ya. Mulai wong Kristen mati mati yang ngerebut apa Paris. Jadi kalah zaman era Umar. Umar suwe-suwe kalah menang dong Islam konflik. Terus balik menang era Sulaiman balik. Perang kedua kalah menang. suwe-suwe menang menang, Terus tahun 66 Mbak Israel kalah menang, ada saiki terus sengketa nang saiki. kau ya men 50-50 terus. Lah nek sulit PBB kondarani The International sih eh jadi kota internasional. Iya, wae tiga agama besar di situ semua. Semua. Kan cara perusahaan PBB nah Nai Naisa itu jadi di internasional city. Kota internasional. Mereka Palestina itu kan karena Amerika kan merdeka, tapi bersyarat tanpa Jerus. Jadi ada Amerika itu oleh Palestina merdeka atau gak jalur Yerusalem. Tapi orang Palestina apa artinya merdeka? atau gak tanah suci, maksudnya orang di Yerusalem. Wong Yahudi ora gelem. Wong Yahudi dikai negara tertentu di situ. Asal gak di Jerusalem ya ora gelem. Apa artinya punya negara kalau gak di Jerusalem? Wong tembok ora apa nih ya? Dari kejauh Mekah. Tak bayang Kristen tak tertarik, tapi memang Islam. Jadi gak bayang nasi PHP. Memang, memang jerusalem wong Kristen juga tertarik, wong Yahudi juga tertarik, wong Islam ya Ya tapi nek ilang masjid langsung zaman Nabi jelas ra ono. kita masjid mau Wong masjid sing saiki megah bangunane khalifah zaman Marwan. Zaman itu ora ya ono. zaman Nabi itu sik ning imperium napa Roma. Terus zaman Umar itu menang. Makanya Fathul, Fathul Palestina ya ini rakyat Umar. Nah, ngono dalam Masjidil Aqsa itu ya ono masjid. tuh, tanpa masjid binisbat neng zaman Mengenai pinter di senyara nyara itu kitab-kitab ada. Sumia bil masjidil aqsa ibu dihi minal masjidil haram. Ya tadi tafsir-tafsir kan. Paham kan ya? Terus diarani masjid, mereka dulu Nabi Musa sholat nih kono, Nabi Ibrahim sholat nih kono. Mulane terus ane ning kuadran. Nabi nyantang buruk ning gone saka sing dicek gue nyangka. nyantang para napa? Nabi kan. Artinya itu loh. Ini baru masjid itu dihitung zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Sulaiman. Karena karena kalau pas itu kan gak sama situ dan kira-kira kan pas peristiwa merah itu masjid tuh, cara bayangan Jelas orang tuh, karuan beratus-ratus tahun yang wilayah apa ya? Kristen guys. Ya jelas banget ya. Oh, karuan Palestina di bawah Imperium Romawi. Romawi Jaya itu itu abad Masehi itu Tahun pertama Masehi, tahun 80. Jadi jaya-jaya Roma itu 80 Masehi. Jadi abad pertama setelah Yesus Kristus. Romawi 1 tahun 80 Masehi. Kira 80 Masehi. Padahal tragedi salah paham Isa, itu mau sekitar tiga tahun, empat tahun sama bapak. Jadi wafat Isa gue bencana. Mereka terus ono Trinitas, ono Logos, terus ono Roh Kudus. Terus ono Nafsuriyah, Yakubiyah, terus Halibiyah. ini semacam-macam. Mana jarene Quran dia, wa innal ladhina ikhtalafu fi lafi fi minah malam bujimin indin min ilmin illa tiba'atan wa ma qatalu Mereka tidak pernah membunuh Isa secara yakin. Maksudnya mereka sendiri tidak pernah yakin kalau yang dibunuh itu Isa. Kemudian wong dia para pembunuhnya saja tidak yakin bahwa yang dibantai ini. Ini dari pakar-pakar sejarah orang ono agak mau goblok kalau ya Nasr. Ini Nasrani yang Eropa saya ini dianggap goblok-goblok ini. Mereka wong Nasrani itu akrab ya wong Khususnya ya wong Nasrani akrab ya wong Islam. Wong Nasrani wak sangat yakin, asing mati Islam ya. Wong Nasrani keyakinane sing mateni Isa wong. Ya. Tapi wong Nasrani kok akrab be ya, wong nopo? Ya. Kudune wong Nasrani akrab tuh ya, wong Islam. Eh, iya, ya, nah, versi Nasrani, iku Nabi Isa dipateni wong Yahudi terus bisa. Ya kudune menurut dendam sejarah sak lawas-lawas kudune Nasrani gedeng wong Menganti orang salib itu gambaran Yesus Kristus di salib, kok. Ya. Tapi Nasrani wah. Jadi akrab tuh wong sing mateni pangeran. Mengenai Nasrani zaman Nabi relatif parah. Nasrani zaman Nabi itu gak seneng kan? Senengnya berkaji. Kaji Nabi lebih nyaman jagoan be Yahudi, abe ah, Wong Nasrani. Ada sampai di sistem terakhir diceritakan wala tasidan na asad Lata jidan na asad dan nasi ada watan lilladzina amanu yahuda hmm. nasro. Tapi biasa, wala tajidan na akrobahu hmm. mawat datal lilladzina amanu na qalu inna dan kamu akan menemui mereka yang sangat mencintai Uang Islam. Iku alladzina qalu inna Ya iku wong Nasrani. Iku hebatnya orang Nasrani. Jadi wong Nasrani iku kudunya akrabe itu? Mergo ora duwe dendam. Ya, paham. Lah Yahudi iso ngubah peta psikologi dunia. Yaitu ngungkit-ngungkit wong Nasrani ortodok sing jenenge Hitler tahu mateni wong Yahudi secara massal Holocaust dengan dalih Hitler itu Kristen Ortodok. Jadi kayak Ambrosi meyakini Ambrosi ya Islam Ortodok. Nah Hitler Kristen Ortodok. Meyakini materi Yahudi itu ibadah. Pak, dia ini lagi jabat jenderal, jadi ngentrepekno semua militer wajib bunuh wong Yahudi. Dan itu ibadah menurut Tuhan, juga ibadah menurut negara. Wah, akhirnya pasukan Hitler yang Jerman, yang Polandia, bandanya wong Yahudi mana? Ambil wong Yahudi kocak kafir, mengikuti Hitler pas kuat kuasanya. Kau di ini pangeran pengirannya sepatah. <laughs> Dari kemana-mana kemarin dia Jadi kemana kalau ke ya apa? Yahudi pinter. Saiki donya dipetakno. Wong Nasrani saiki wajib bales jasa wong Yahudi. Mergo wong Yahudi saiki kiri ra di negara. Gara-gara dosane wong Kristen. Kristen Eropa nrimo. Komplain wong Yahudi nrimo. Mulane wong Kristen Amerika Eropa iku nak ditutus Yahudi sungkan. Mergo komunitas tahu yang wong Yahudi zaman itu. Saiki sebagai balas jasane negara Kristen mu Yahudi di wongno. Mergo korban siksem ya, dianggap kor korban. Paham kan ya, makane iku peta. Ibu pinter wong. dia ini nulis buku, nulis ning media, neng koran bahwa wong Yahudi nganti kere tanpa negara. Iku dosane wong Kristen sing bernama Hitler. Lalu ya Sir Arafat tau di jasa dunia kan. Dia itu mangkal ngadepi Yahudi, sesuai keterucut mendingin ya kan. Kalau orang Yahudi model begini terus jadak bisa diajak damai, tangan-tangan paling bener sih. ada dukung Yahudi paling butuh dibantai. Nah, cara anak pekat kuati <laughs> gitu. Aku udah jadi dihujat, jadi teroris, jadi nazi, jadi mereka dia tahu keterucut. Oh, oh iya, kan ya kan buat tidak orang nyusah. Ya saya harapan itu karena perak aja. Lewat diplomasi, itu merdeka Palestina lewat apa? Diplomasi. Mulai zaman Benjamin Netanyahu sampai Ihud Barak sampai Cuman bodohan bodoh itu saya nggak kuat dia komentar tuh. Wah tak agen agen di bener Hitler. ya uti tidak diplomasi rauber barbar. Akhirnya diucap tak Dojo, Mereka ini nguret-nguret tarik ateis Islam. Itu tunggale kalau saya iki korban PK. Ini kadang ya benar gustur. Keluarga di PKI tak cerita di sana. Aku kan di Jogja. Aku ini lagi tekor jam keluargane wong PKI ora pakai sing dadi wong gedhe. Di diam-diam militer kelas perwira kelas opo ya akeh sing bantai PKI anak dulu. Itu zaman era Gus Dur kan? untuk laporan intelijen siap dikulit. Aku wak roh dhewe rak kandang kanca wae akeh sing dolan Belanda, metu toko-toko PKI sing sugih Belanda, sing Nambah. Siap revolusi sampai Gus Dur tidak imainan, ada kemungkinan wacana ideologi komunis diterima lagi ini Indonesia. Paham ya? Tapi Gus Dur jadi ditentang, jadi dukung PKS. Jadi itu permainan itu. Iya. Orang dendam dia, mesti dipakai ini kembali. Bapak ya. Sing kiai kaya Gus Maksud gue dendam, ke Kiai tidak tidak apa PKS. Nah, tapi wali ane yo dendam sing PKI itu disembelai ahli sorot. <laughs> Aku nggak sana sejarah di sana. Hujan sebelah sembelian udah zaman itu. Mana Indonesia itu uh, bangsa terbaik. Orang memegurus di seperti ini. Aku seminar ini dulu. ada ya, apa ini delok ke Kamboja, Thailand, Patani, terus di sana Mindanao, Malaysia, Filipina negara yang tahu no perang keras dan kemudian tidak kias sampai sekarang hanya itu. Versi resmi negara saja mati pasti jiwa Gestapo Versi resmi apa? Nah, versi LSM sampai masih juta. Paham? Ya? Harusnya Indonesia itu kias sampai sekarang. Padahal peristiwanya baru tahun 66. Stok saya itu sudah. Menawa anak turun PKI ada santri di sana di sini kurang-kurang. Paham? Orang orang negara paling cepat rekonsiliasi dari dulu. Padahal dendamnya baru kemarin, baru tahun 66. Artinya pelakunya kan banyak. Oh, generasi terakhir kalau para muda anantatur mati dia ya lagi. Pramudia Anantatur zaman Soekarno, dendam dari dan zaman Dekra, dendam itu. Gustur baik dendam Kiai, rupanya bahasa apa? Bareng tua ini dari toko satria pun ada karena rambut jahit. uang paling rukun begitu Gustur juga sebaliknya wong rasa. Kiai kiai hanya gugus dur dianggap parek nopo tega. Lo setuju? Artinya setuju itu itu rekonsiliasi terbaik. Itu dedengkot PKI. Eh, eh, eh, Iku paling akrab ya dedengkot Kia. Itu kalau revolusi PKI ngeri. Banyak keluarga PK yang sekarang itu perwira itu. Jangan pikir, so. wong Islam yang sholat itu mau pirang persen. Tetap senang Islam rasulan. Islam rasulan itu bisa digerakkan PKI. Liane kayak Rwanda belum damai sampai sekarang. Sudan apalagi tambah parah. Filipina parah. Terus di samping Indonesia, samping perusahaan terus yang parah Indonesia. Thailand parah. Terus yang korajun aku ini itu. masih bakal aruyu sampai saya kerusuhan terus. Hanya Indonesia. Yang sukses rekonsiliasi sausnya holocaust, sausnya pembunuhan massal. PKI Pak Joyo yang bunuh masal santri, santri Pak Joyo didukung Soeharto. awal kira biasa, ya, juga kenal PKI di parani. Wala wali e zaman. NO. Geger BPK. Wala wali e zaman. Tira. Kustur akrab. Pramudian apa? Anak. Lalu butuh syukur. Ini kaya SBY gak ngergani Gus Dur. Tokoh-tokoh rekonsiliasi nasional gak menghormati jasa Gus hampir semua chaos yang akan terjadi di Indonesia gak bisa terjadi baru kayak gitu. Eh, tapi cara dari ya, PKI tenang justru cara orang serarang dari setan. Nah, ada kiai rakan, nabi para muda malah dari Jadi tidak orang mulai mulai kemarin Lu tak bubu tidak pikir ini orang khawatir diracun contoh orang. Mungkin ini nong bayi sih nong sih kayak itu. Bapak tenang mandi diracun, bapaknya ada sarap kira-kira jelas jelas. Lu bong kafe dan pramusia nanti terus itu kan penjabat timret lekra. Maksudnya PKI jabat zaman Gus Dur, apa ya? NU jabat, Gus Wakil zaman itu Menteri Agama, paham? Menteri apa? Lalu uang mesti ngakoni jasa dong. Kita itu mau jadi pernah. Kemudian sing latihan iya bisa paling pelopok. pelepok. Orang-orang ya, pentingnya rekon. Ya iya lagi sampai misalnya sampean bener, bener ngerasa bener nganti perang akhirnya anak dipakai itu benar yang tidak di ya baik kekerasan menjadikan anak cucu kita nanti saling bantai dan itu negara tidak sih kalau anak cucu kita saling apa dan paling mungkin saling bantai kalau sentimen zaman tragedi itu stop gerakan itu apa Oktober itu gerakan luar Eh, nak pura-pura wong jadi dendam kabeh. Mana yang Medion itu, nanti saya ibu, masjid itu tapi tutup, aku seneng. Islam jadi ning kono kok urutan ana masjid sik, nah nek bareng bisa tutup. Aku nek pas aku ngaji rutin ning masjid. Akhirnya sampai sholat, ya ke bisa kangen lah, boleh masjid, orang langsir masjid tutup. Kira-kira berbicara sih oleh orang Hanya Indonesia, negara yang habis tragedi Holocaust, pembunuhan massal. Nah, nanti kan saya ini biasa. Sampai saiki negara-negara Kristen itu koyok keteror be Uni Yahudi mergo peristiwa apa? Holocaust. Paham tapi Pak Ibu rumah ta? Ini syukur kita di bangsa Indonesia. Lagi ini peristiwa ini kok saya saya saiki Rwanda, Somalia, ya gitu. Delok di TV-TV loh. Terus ini yang terkenal jenane kan sing wajine kemer Merah, Pol Pot. Itu e. kan hmm. Bukan itu dendam sejarah kok terus mulut. Nah, ini era modern Saddam. Yang ini presiden kan, wong si akur. Jadi ada uang pengajian, kok ngeritik di ini. Masjidnya pintu gerbang ke situ tuh. Dibom sama masjid. <laughs> Si haram mau ngerti. Ngerti, kok malah jadi ah, tak ngaji-ngaji dia ngeritik Saddam. Bareng masjid bom kok cek mati-mati. Nah sak provinsi, sak kabupaten kode dikirimi bom nuklir pertama di cocok kan. Sing orang investigasi bom nuklir kan uangnya mati terus koyo abul ya. Akhirnya kursi lu. Kalau awal zaman tokoh-tokoh kode yang pinter kerja sama di Amerika, dia juga dan Amerika terkone. Akhirnya terjadi perang. Di Amerika terkone, Irak itu ya rasa Amerika teman-teman. Memang itu direkayasa oleh kelompok yang anti Nabi Saddam itu si aku. Paham si anak Wong roka. Ada saiki ketika saat Amerika kuasa di Irak, saya megang pemerintahan tahun berapa sih? Iya. Mereka ada usul yang tidak nono. Nah, ini misteri paling aneh yang dunia. selama si aku paling terkenal wani Amerika, tapi di Irak si ah koalisi ya beda Amerika ya udah si A itu kelompok paling-paling Amerika dan terkenal ya Mulai si A Iran malah pede uh, bukti nona si A Iran lebih resmi lebih murni si A Iran kesbalannya Amerika si A Iran tetap anti apa anti Amerika Mereka ada sejarah ilmu. E, Mereka zaman perang Iran dan Irak. Sing bila Irak itu Amerika. Zaman perang Iran apa? Artinya wong Iran di sisa-sisa keakrapan ada Amerika pas zaman perang Iran Irak Amerika belum. Bila Irak, mereka sih terkenal wani Amerika budi Iran. Artinya ketika era Saddam, lan musuh-musuhnya Saddam itu jadi dua sisa-sisa keakraban beda apa? Waktu galuh sama bin Laden, siap misalnya kalau sama biji, tahu kancane akar. Kodoros zaman Afghanistan dikuasai Uni Soviet. Iku rak sing dilo Afghanistan Amerika. Ya, Tapi sama itu donatur sing kepengin bebas Afghanistan sama sing ramah Uni Soviet. Sama zaman iku rak sama kenyataan Uni Soviet. Sama rak cuma akrab akar mbek pintu jalan Amerika. iku udah akrab. Wala wali zaman Usaha malu itu pemerintahan Taliban. itu semua ada Amerika sama usaha sama itu teman dekatnya dia <laughs> nah ini bener ini mau rokok apa dan cara ukuran bisa kelompok Afghanistan atau akrab Amerika mereka musir nopo uni nopo uni Maksud tuh ini loh, sana orang lagi ini mau sitok. Selama ini Ben Santri udah dibodoh, yang perang politik jadi perang agama. Nah, sampai tanya ini kan kita hati-hati loh perang orang elit elit itu kan jarang faktor izadil Islam bagus. Jadi yo bulete ngene. Sama sapi. Tapi ngono gue ya anak asal usul. Kok itu mau. Wong merasa ku pinter mutar halene fakta. Akhire dunya bulete ra karuan. Karena aku ingat sini Yogyo, nama di Yogyo pas surat tobat. Selama ini pakar tarikh ono salah, ono salah ini dalam perang Uhud. Itu nak cara Quran kan Salah wong munafik nanti kanjeng Nabi salah. Lah kok ora salah piye? Kanjeng Nabi itu dibolos ya. Musa wong telung ewu. Kanjeng Nabi itu dengan asumsi pasukannya itu saya. Paham kan? Dengan asumsi pasukannya Bareng pas dok medan perang pas perang berkecamuk. Tentu Nabi kan harus tugas no. Kue neng kene, kue neng kene. Regu iki neng kene, regu iki neng kene. Pas perang berkecamuk uang tolong atas wong munafik itu mulai. Pas rame-rame ini perang. Artinya apa? Perang tidak sesuai asumsi awal, tidak sesuai teori awal, gara-gara ujung-ujung tolong atas itu bubar. Wah bubar cara bubar muni kita perang demi Muhammad. saya Muhammad ini. Fa'ala manu qatil. fa'inna inna Muhammad dan kot kutila. Kita perang demi siapa? Muhammad sudah terbunuh. Wah, kerupuk cara aja. Cuma sing disorot pakar tareh mau para pemana nabi sing nyulayani perintah nabi tidak di atas itu. Itu bagian kecil dari kan dari kekalahan. Bagian kecil dari sebab kekalahan. Bagian terbesar faktor kekalahan ini mereka kemunafikan yang munafik. tinggal buka aja kan karena tidak sesuai asumsi awal. mereka ujung dibujuk tolong Terus i. nih ngono no, Nak Muhammad di dipaten. Nah, dipaten ini orang ini lemu perasaan uang Islam biaya wae nabi ku kultus. Kaget. Penyongkone Nabi dilindungi Jibril, jaduk, para pengiran Ketika di sana ini bukan sekedar terus gak dua mental perang. Jangan-jangan Muhammad itu gak Nabi. Kok kesana lah dilindungi Jibril, kesana gak dilindungi Allah. Tambah parah orang Islam grogine. Malah nak neng tarik-tarik gede ya udah dan sing mari orang Islam kecar kafir muka ono isu Muhammad sen kot kutila. Iku lagi lagi. Sing ngusiano iku wong 300 munafik sing sing dipimpin Abdul bin Ubay bin Sa'ad. Ngono lho maksudnya. Mana Quran nak surat tobat itu sentak ngamen nanya umum munafik. Istaghfir lahum awla tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfir wa lah muanti nek amek. Wes sak mak jalur Rasulullah se ora terserang. Jalur Rasulullah pintu kula pengiran Rasul di nyepuro so ngamen. Namun nafikin nafsu syarqil asfali minan nar kekalahan yang perang Uhud sakjane faktor itu. Bahkan Said Hamzah panah wasi kena itu gara-gara munafik. Jadi bareng wong do bubar kan. Wong do bubar. Said Hamzah biasanya perang sih agak satu, go pedang, go tameng. Bareng pasukan do kocar kasir ndak sesuai asumsi. Said Hamzah itu mau ngumum nopo. Songko jadi ahli perang, jadi tukang pengumuman. Halumu ilayah halumu. Ya sudah bubar ayo terus perang ayo terus. Lah pas saya Hamzah gak konsentrasi perang panas itu. sih. Paham kan? Terus mati. Yo ya, gara-gara munafik dadi gak sesuai target. Jadi gampangane cara teori detik dimulai perang wong sibuk perang, tapi akhirnya sibuk koordinasi lagi. Wong tengah-tengah perang kok sibuk apa? Koordinasi nyelok. Api rene ya, kasan rene. Oh yuk ya, kadang perang wis kecamuk munafik bubar lho. Lah pas koordinasi itu udah dipanai termasuk akhirnya setan bisa mati. Wes ngono ngomong itu Muhammad terbunuh. tadi <laughs> akhirnya saya tidak orang kalau perang kan. Golek nabi wis yang kita orang ora. Akhirnya malah macam mana tapi uang do golek nabi, jasate ya yang di Bayangkan orang kafir dalam siaga satu wes membunuh wes menyerang. Wong Islam koordinasi wira ra Akhirnya Sayyidina Ali terus duka, terus pidato. Kalau Muhammad benar terbunuh, kita tetap perang. Karena kita perang tidak demi Muhammad, tapi demi agama. Demi Allah. Dan Allah itu khayun layang. Allah itu akan hidup selamanya. Kira orang-orang yang mu'minnya tetap gak peduli. Muhammad terbunuh jauh orang perang harus jalan terus. Jadi aku petengkok kemunafikan itu luar biasa. Zaman bayang lah, semua mau saya uang, langsung maju tolong puluh atas, tolong atas itu tolong puluh persen, iya kan? Mas tolong puluh persen ya? Tiga puluh persen. Tapi yang paling fatal kan mulai dari kajian Nabi bareng perang. Umpama dari awal itu izin gak perang, itu malah enak. Mereka dari awal hanya 700 yang disiapkan Nabi secara matang dan sesuai rencana. Paham kan? Artinya kajian Nabi lebih senang umpama dari awal mau apa kita mau munafik. Nah, sebab itu ketika perang Tabuk, ini rungokno jane, perang nopo. Nabi pengalaman ke sejarah itu, nak ana munafik apa melok perang terus lantak ruju ma'iyya abada walan iya adua in aku meroti raditum kau di awal fak faqudu ma'al Hoi, gue kira usah melok perang, satu ora usah di bang setengah aja atau orang sama melok. Mereka kan koordinasinya kangen, dan sawangan iya jebule orang kan ada menisan dari awal ke apa? Kangen. Akhirnya semenjak itu ngerono munafik apa melak perang, wakilat udhu ma'al ini. Oh. Wes rasa melok. Lau kharaju fikum azadukum illa Umum mau melok perang paling hanya nambahi kekacauan. Walau udu hilalakum dan dia akan memperperu keadaan saat tengah-tengah perang. Ya buhunakumul fitnah. Terus dia malah gue fitnah, nambahi perkara cara bahasa Jawa nambahi apa? Perkara. Wes ngono wa fiikum samauna lahum. Wes ngono akeh intelijen-intelijen sing bekerja untuk wong kafir. Wah, sampai salah tobat haram atau bismillah ya, mergo ning ngono Allah budrek tok ambek mental-mental napa munaf. Bayangkan. Saiki kejadian ini aku macam. Mana cara aku harus disenengi wong siji nanti bang disenengi wong akeh aja. Nggak, nggak. Ya kan, gue disenengi wong loro salam template lima ratus saya sak juta. Gue gue tuku Quran, tuku kitab untuk yang itu. Tapi disenengi wong saya ora jelas jeruntrung yang ngekei mangan nggak ada lima juta, gue duit utangan malah walian. Gue senengnya ora jelas. Jelas. Ciri utama wong seneng gue cara Quran baca itu biamalikum. Wong seneng kok perkara nak ngaji Pak Yai ku ati ku ayem, roh kiai ku Seneng kok modal dari nak roh napa? Ya, maju nani mau marah bojo ngamuk perkara iso napa kok ira ayam? Wong seneng udah dilihat anak sowan kiai kok ayem. Lha aku ora kudu kiai uang bingung asal metu koma ya ayem. Paham? Roh segoro ya arep roh laut ya ayem. Cuma wong dene santri jadi nak bingung boleh iki ya. Hmm. ya tapi uang bingung nengomah aku iku ora kudu kiai asal metu koma betah. Waalaikumsalam. Jadi saya saiki pikir, kue disenangi wong saya murah, Malah nyekeki bangkrut. harus disenangi wong loro, tapi urun niku kena digo jihad, kena tiga apa? Jihad. Itu nyata siapa Nabi. Lalu terus Nabi trauma itu, terus nenggone perang tabuk. Nabi ini tenang ngene san pas perang tabuk. Lalu perang apa dimulai? Misalnya sesuk apa berangkat ning tabuk. Ada anak wong dan teko kanji Nabi. Anak kula ora sakit Langsung Nabi langsung difonis munafik. tujuh kula nanti sibuk sakit difonis munafik. Kau nak kalau kepentingan agama kalah mbek kepentingan pribadi bukti wong iman pas Nah, ini gue surat fatah diterang no termasuk wong munafik wong sing di alasan sahulatna ambaluna wah. Ini surat paling. Ini gue saya ngomong NU yang melaku kita kita yang ngomong. Nah, paling gak semua santri ini alasan keluarga nabi. Itu termasuk ciri munafik. Ciri utama munafik nak alasan alasannya sahulat nak. Amaluna wa ahluna. Kita sibuk ngurus dunia, ngurus keluar. Nah, cara Allah kan ini, anak bojo, anak penting lah. Aku pangeran anggap ra penting. Cara aku sebenarnya takut ngono pangeran beja. Tuh. Malah aku pangeran bagep gak? Akhirnya alasan sagolat ambil ambaluna luna itu gak tinggal. Saya ku bakal mukhalaf. Akhirnya kaji nabi ini tadi san. di surat tobat. Jadi perang tabuk kaji nabi ini tadi. Agrono wong pamit mesti mentalnya munafik. Agar semurah pamit berarti mentalnya mukmin. Akhirnya orang ayat la lagi kalladina yu'minuna billahi wal jamil akhir. Ayija itu diamali iman Ora bakal pamit sangka jihad wong sing dewata iman. Innama yasta'zinu kalladzina la yu'minuna billahi wal yawmil agar pamit gak jihad berarti yang munafik. Ora mungkin wong apik kok pamit gak melok apa Jihad. Paling ngeri orang Mulane orang orang orang orang orang orang orang orang ki orang orang orang oleh Mbak Mahfud itu santri-santri alumni itu teko. Gamrong Dino, orang Kiai Sapi apa sapa jenenge itu suwantas. Sepuntene Mbah ini Khalil Abah kula boten tahu. Mesti wonten uzur ngene iki. Satu kisah Apa sing do teko gak duwe uzur? Apa sing do teko gak duwe apa? Wong wis mau omah beli uzur kabeh. Jangan kira yang datang itu tidak punya uzur, tapi dia mental kesatria sehingga diuzurlah tek teko. Aja begitu. Apa sing dokter kau gak duwe unsur. Lah padha cara Kanjeng Nabi kan ngono. Lho saiki sing gelem perang apa gak ana saholat nak amaluna wa ahluna? Mau mereka yang di keluarga di dunia. Saiki lho sing gelem perang kaya Abu Bakar Umar apa tidak ngalami saholat nak amaluna? Mau mereka yang di keluarga di dunia. Angger iku alasan berarti pancen mentale munafik. Misalnya kok kue ngaji alasan kesel, apa kue sebab teko gak dalu gak kesel, mau kue kerja. Mana tak ilmu nih Aku ingin tuh jam rolas. Lah nuruti alasan misalnya bengi guru ngantuk, bengi urung istirahat saiki kesel. Gak apa wong tidak ingin ngaji gue gak dia alasan ngono. Paham? Mana aku surat paling melani nih ulama, surat paling ngeri surat tuh Sampai haram baca bismillah ke surat di mana Allah biasanya di tradisi maklumi, neng surat itu Allah tidak maklumi sama sekali. Termasuk alasan sabulatna amwaluna wa Sentak ngamet, <laughs> alasan sibuk keluarga kok gak ditong? Gak ditong. Paham Gus? rokohu, faak yakhlifu sumpah sapa mau ndi Fa'ad zabuh bidzalik wa marolan liwatan sopo Asnaf bin syarif bizar ini klan tanduran wa kumurin dan biro pira simar juga di muslimin kudu biro pira Islam. Fa'ah akhraqahu mongko ngobong sopo Asnaf bin syarif bu ing dar wa akoro halan nyembelih sopo Asnaf ha ing humur laylan ing waktu kama kola ta'ala wa idha tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wa wallahu la yuhibbul wa alam ya terus mulai bakas Nopo tak munafik. Masalah munafik niku paling detail yang surat Tobat. Mulane itu gue pengalaman Mas Cuma sekarang kan tidak dalam konteks munafik kayak sama Nabi, tapi gue pengalaman. Kira-kira gue masjid, gue pondok, ambek ambek pengurus yang itu rasa gue terus. No. Sanggup wong no. Malah mangkel no. Jadi ada anggap wong liya. Niru kanji Nabi yang perang tabung. Cuma saya kan gak nganti urusan perang, itu paling banter kita rebukan apa pondok, kayak madrasah. Angger sing pertimbangan itu tinggal lah. Mereka repot. Jadi kalau perang tabung ngono, ngaji nabi nih dan ngerono sahabat kok pamit dihukumi munafik. Kok gak mungkin wong sing iman tenanan kepengen pamit ninggalo nopo ji? Iya, akhirnya ana ayat Allah innama yasta'ziru kalladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Andre pamit berarti gak di kaidah Al-Qur'an la yastazinu kallazina yu'minuna billahi wal yawmil ora mungkin wong duwe iman kok ana berjuang pas Ibu terus saya ikut di berbagai kaidah san udah minta mana akhir itu di kaidah kamu udah rusak kiai takkan toleransi wong karet di toleransi wajib mencari contoh guru tekoh Wah miti jadi. Kulo nabi guru sih ini orang tua, orang apa? Kulo merasa nggak dia anak cilik loro, tapi nang asir atau terlambat. Bodoh-bodoh petra. lah. dia anak cilik apa? Kalau nggak buka isu yang basal, nggak usah Anak masalah sosial, dan anak kiai sarang, anak soal disiplin, anak kiai sarang. Padahal orangnya sampai loh, kok demak soal basal. Sebenarnya ya ibu lagi pas soleh. Siapa basal ya? Kalau yang mantan diusir, apa sing kau gak diusir? <laughs> Bahman yang aku setuju. Nah masalah kali bakter, kali bakter di sini, iku apa tak gawe undangan. Aku ada sing raro. Bahman tuh kok. Nak ngeroso apa guru ini rata kok. aku tak tiru. Kali bapak aku rawan undangan. Oh, tetap malam sama. Angger di sana nih bapak nih aku rata. Untuk mari kurang ajar. Ada alasan yang orang undangan. Oh, keluarga nih kiai. Kiai kiai ini dulu guru dulu sih. Ngetanya apa? Ngetanya apa? Diundang. Mulane Mbah Medu. Cukup terus. Haram oleh abah putih undangan. guru ini dhewe. Jadi tak undangan dan oleh Mbah Medu kan tidak kira undangan. Alasannya gue ngetes tingkat loyalitasnya alumni. Jadi dalam banyak hal yang kena ditiru. Gue disitu. Bahkan nabi ini perang kapur. Jadi, orang kok edah jadi trauma yang perang Uhud, terus sama Pak Ida, agar saya pamit, berarti gak diminta jihad. Wes, Pak Udu Alko izin dari Pak Udu Alko Lipin. Wes, sama melak tuh. Saya langsung. Aku saya kira mau memimpin. Mau nawang gak berjuang, mau kamu pengen. syarat tahu sama Allah. malah repot. Lalu kalau jufikum, majadukum ilah khubah. Ah, nambah ambil Ya misalnya kaya kue apa lu mau tuh sama uang. Aku tahu orang. Kita keluarga. Enggak jauh orang nyaman. Paham ini juga pengalaman. Jadi perang Uhud sih ditulis ahli tarikh Orang mau ikut tok. Jadi Nabi di atas karena secara strategi iso mana ini. Akhirnya pemanai Nabi ini perintah ini. Itu hanya sekelumit dari sebab kecil kekalahan. Hakikatnya kekalahan adalah berkeulai umat. Lah iya lah Gus, oh, di koordinasi, kan setengah tangan koordinasi pas ketemu perang lagi bubar dan cara bubar mulai awal kan Enak tuh dari awal Nabi mempersiapkan hanya yang 700 itu. Bubarnya pas rame-rame perang. Wes bubar. Gawa itu Inna Muhammad dan kot kutir. Wah, gue Ali lah sudah perang, gue nabi udah yang dipati, nak mati jasa ini di. Baru pas gue ketemu ketemu Ali saja. Ya kok goblok aku ono jasa nabi barang tak gue Semua hari ngomong ngomong Muhammad mati terus, Buang kita perang demi pengajaran itu. <laughs> Jadi, wah, roh gue ngeri tenang. Lalu kanji Nabi ini dhuwur gunung mau dijajari sahabat papat. Liane sudah mirip. Jadi kanji Nabi orang kabudut itu ya baru kayak Saya Hamzah. itu Hamzah itu ahli perang. Tapi dia ini gak siaga satu. Biasanya gue tameng beber Orang sih itu temen geng. Mereka ruang roh debubar. Akhirnya saya saya Hamzah pas ngumum. Pas ngumum artinya kan gak siaga. Dalam kondisi perang ngomong-ngomongan tak detik itu jadi mati kan. Nah, pas ngumum loh, itu ditikam di sini. Wah sih. Orang uang roh cara kacir kurus ya. Itu pentingnya ngaji be ulama, dan sama rasa. Nah, lha itu sing persis jauh Allah, Lalu kharaju sufikum, ma zadukum illa Mau Wong munafik melok perang nambahi kekacauan, Mereka trauma ning perang Uhud, mau munafik melok perang nanti akhirnya malah nambahi khabala. Hari ini terjadi loh zaman perang Uhud Mereka korosu tapi nambahi khotbah. Mulane itu sebuah pengalaman. Soalnya, nah gue kok edan sana, gue butuh nggak apa Uang kok tidak berjuang kok mikir, aja terus. Ini ada komitmen itu. Gue mikir Gue bukti mamang, tidak apa kok mamang. Gue tidak apa kok apa mikir gue anak ini barang mungkin bener mungkin salah perlu buat pikir mungkin tidak apa kok nah mana surat tobat tentang mana sampai kan nabi bos nak ngomong pamit omongi fakudu maal kau fakudu maal juga terima Quran itu terus wala tu soli ala hati minum mata abada wala takum no Orang kafirnya nabi atau di situ sampai Quran us menentukan Nah, ana sing matek Mas, yo aja salat, yo aja liwat ning kuburan. <laughs> Dadi enteng entek ngabe oleh duka pangeran entek dengan Mergo perang Uhud iku asal usule kalah piye wae. Mergo munafik sing Mana sampai termasuk itu kan dosa gede itu firar min aslah. Dosa gede ora telu sirik pukul wali dan termasuk sing sunat itu perang melayu sama nopo. Nak melayu ramelok perang itu lumayan. Artinya asumsinya jenderal atau komandan kan sesuai target. Tidak melayu nih tengah-tengah perang rusak tatanan. Misalnya dari awal Mas Afif zaman jago pintu lor, asan pintu kidul. Nah, tengah-tengah juga melayu kok ini bisa ayam pakai kemari. Ada dari awal menimo, kena gelek ganti kan harus. Oh, nabi itu melok. jadi Nabi ya ini eh, Abdul bin Ubay ke bagian kene. Yo itu belakang, sampai Wes ngono pas bubar, pas kita mau mulai Muhammad terbu, terbu. Wah sahabat kesana-sana, aku udah golek gue Golek itu ini gak konsentrasi nyerang musuh. Lah pas golek orang sing dibaca kongguri orang macam-macam, termasuk saya Hamzah itu aman ngomong halumu ilayya halumu dibunuh wasit. bebas itu nomor. Oke, saya terus nabi semulai wa ida tawalla sa'afil arti yufsida fiya wa yuhlikal hartawan wallahu